Eh, Afan qala fadilatu syekhina Abi Amr, Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah taala. Sekarang masalah apa? Lauhul Mahfuz. Uh, Al-Qadar sudah. Al-Qadar belum selesai kita ya pembahasan itu. Baik, Fa inna Allah ta'ala tawa ilmal qadari an anami karena sesungguhnya Allah taala itu telah melipat ilmu qadar dari para makhluknya anam yaitu makhluk yaitu kita tidak diajari tentang itu ini ujian diuji keimanan jangan malah menjadi hakim untuk menghakimi Allah taala kita beriman saja walaupun tidak dikasih tahu rahasianya kita disuruh untuk percaya dan beramal wanahahum an maromih dan mereka dan Allah melarang mereka untuk menginginkan ilmu tadi. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabin la yus'alu amma yaf'alu wahum yus yus'alun. Karena sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam kitabnya, dia tidak ditanya terhadap apa yang dia lakukan. Dan mereka itu yang akan ditanya. Bukan berarti seperti ucapan orang-orang Jabriyah. Bahwasanya Allah itu berbuat sekehendaknya walaupun dolim, walaupun apa. Kita nggak boleh tanya-tanya itu. Dan memang Terkadang orang yang paling baik pun bisa aja dimasukkan dalam neraka. Orang yang jahat seumur hidupnya dan dolim sudah senang-senang di dunia, di akhirat bisa aja dia masuk di dalam surga. Terserah Allah berbuat dolim atau apa, itu terserah kita nggak boleh tanya. Bukan begitu maknanya. Maknanya adalah Allah itu amalannya sudah benar-benar adil dan benar-benar penuh dengan kebaikan. Maka nggak perlu lagi ditanya pasti apa pasti benar inna rabbi ala siratim mustaqim kata siapa kata Nabi Hud sungai Rabu itu betul-betul di atas jalan yang lurus. Maka nggak perlu lagi ditanya-tanya, dia pasti benar dan dia pasti baik. Watamat kalimat rabbika sidqan wa adilah, Telah sempurna kalimat Rabbmu yang jujur beritanya dan adil hukumnya. Maka nggak perlu ditanya lagi. Tapi apa? Wahum yas alun. Mereka itu yang ditanya. Kenapa? Manusia banyak dosa, manusia banyak apa? Banyak kekurangan dan juga punya amal kebaikan. Maka perlu ditanya kebaikannya akan dikasih balasan yang bagus, kejelekannya akan dibalas dengan yang setimpal. Itu cara memahami ayat ini yang benar. Hal, faman sa'ala lima fa'al, maka barang siapa bertanya ke, kepada Allah, kenapa Allah berbuat begini? Seperti ucapan orang-orang Mu'tazilah itu. Faqad radda hukmal kitab. Maka sungguh dia telah membantah hukum Alkitab. Wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin dan barang siapa membantah hukum Alkitab, dia termasuk orang-orang kafir. Makanya para ulama mengkafirkan mayoritas Mu'tazilah. Bukan berarti semua Mu'tazilah pasti kafir, bukan. Tapi mayoritas Mu'tazilah memang kafir. Sementara sebagian Mu'tazilah sebagian kecil tidak kafir. Masing-masing sesuai dengan kadarnya. Ini hukum secara umum, bukan orang per orang. Kalau Allah Ta'ala, sekarang masalah arsh. Subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, penguasa arsy dari apa yang mereka sifatkan. Ketika mereka menyebutkan tentang Allah perkara-perkara yang tidak pantas, maka Allah mensucikan dirinya. Subhan eh usabbihu usabbihuhu subhanah. Aku mensucikan dia dengan pensucian yang sebenar-benarnya. Siapa dia itu? Rabbil Arsh. Dia adalah penguasa arsh. Kenapa dibatasi sekarang? Kenapa tidak mengatakan Rabbul Alamin saja? Kan lebih luas. Justru ini adalah apa? Justru ini memiliki nilai tambah. Kenapa? Ya, eh, apa makhluk yang paling besar, paling tinggi, dan paling bercahaya? Arsh. Kalau Allah penguasa arsh, maka yang lain-lain kecil. Semuanya jelas di bawah kekuasaan dia semua. Karena arsh adalah makhluk yang paling besar, paling bercahaya dijuluki sebagai sakful alam sebagai apa atap dari alam semesta ini maka kalau Allah sebagai Rabbnya Arus, maka jelas dia Rabb bagi yang lain juga semuanya. Semuanya kecil dibandingkan dengan Arus. Al-Arus secara bahasa sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jauhari di dalam asyihah sihah fil maknanya adalah apa? Adalah sarirul malik yaitu dipan untuk sang raja. Oh, ya. <laughs> sarir yaitu apa tempat tempat istirahat atau tempat duduk tapi seringnya sarir untuk istirahat ya untuk tiduran bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memerlukan itu tapi ini hikmahnya bahwasanya raja di dunia saja apa itu sarir yaitu arusnya itu sebagai salah satu bukan semua salah satu bukti keutamaan dan kekuasaan sarinya paling tinggi paling indah paling megah paling bercahaya terbuat dari emas yang paling bagus maka kalau mereka sendiri berbuat itu, Allah lebih berat untuk itu. Bukan karena dia perlu, tetapi sebagai hikmah. Sebagai salah satu bukti bahwasanya dia adalah Rob yang di tempat yang paling tinggi dan paling berkuasa. Kalau raja di dunia, arusnya walaupun sehebat apapun, lebih kecil daripada rumah sendiri. Aras tetap lebih kecil. Tapi Allah Ta'ala arusnya justru lebih besar dari langit dan bumi. Ini menunjukkan kekuasaan yang luar biasa. Makanya di dalam ayat berikutnya apa? Wahuwa Rabbul Arshil Azimi. Bukan azimu tapi azimi. Azim sebagai sifat dari arsh. Bahwasanya arsh memang makhluk yang paling agung, paling besar. Yang memikulnya aja makhluk-makhluk yang luar biasa besar. Delapan malaikat yang yang gimana kita menggambarkan besarnya itu. Hmm. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah di di hadis hadis apa itu namanya di Sahih Musnad yang kakinya saja di bumi ketujuh sana. Sementara apa? Sementara cupeng telinganya di atas langit ketujuh. Besarnya kayak apa itu malaikatnya? Jarak antara ujung bawah telinga sampai ke bahunya saja seperti apa? Jarak perjalanan seekor burung selama 40 tahun. Jadi memang lehernya sendiri luar biasa panjang dan besar. Bukan panjang seperti <laughs> seperti ular bukan. Tetapi apa? Menunjukkan memang besar sekali luar biasa. Sehingga ya jelas lehernya pun jadi panjang juga karena besar sekali. Tahun dunia. Kenapa? Ya kemungkinan karena apa? Karena kita berusaha seringnya adalah disesuaikan dengan adat. Hmm. Adat adat di zaman itu. Maka dikembalikan kata para ulama dikembalikan dengan hitungan-hitungan biasa yang orang sanggup memahami. Iya, masalah hijriah. Tahun Komariah 6. Nah. Baik, itu masalah al arsh dalam riwayat yang lain eh apa? Di dalam ayat yang lain apa? Zul arshil majid. Yang memiliki arus yang majid. Majid sebagai apa? Sebagai sifat. Ada dua kiroah, majid sifat Allah dan majid sebagai sifatnya arsh. Kalau majid sebagai sifatnya arsh, maka dia lebih besar lagi nilainya daripada makna al-azim. Karena al-majid itu adalah keagungan yang terus bertambah. Bertambah dalam arti apa? Keagungan yang sangat banyak dan sangat besar. Ini adalah gambaran dari arsh. Dan kita yakin bahwasanya arsh itu benar-benar ada. Dan dia adalah makhluk. Makanya dan arus itu memiliki apa? Memiliki akal, memiliki perasaan. Perasaan dalam artian apa? Dia cinta kepada orang-orang yang baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa itu? Ihtaja arsyur rahman bi apa? Bimauti saat ibni mu'ad. Arsnya Allah itu apa? Bergetar ketika e, dengan kematian saat bin Mu'ad. Kematian saat bin Mu'ad itu kapan? Setelah perang Bani Quraidah. Radiyallahu anhu. Bergetar karena apa? Karena gembira dengan datangnya rohnya saat bin Mu'ad. Karena orang-orang yang beriman kalau meninggal rohnya dibawa naik sampai langit ketujuh. Nah, arusnya gembira berjumpa dengan dengan apa Sayyid yang mulia ini, Sayyid dari Aus. Dari eh, Bani Aus. Kemudian wa an Juwairiyah radhiyallahu anha. Anna nabiya sallallahu alaihi wasallam Juwairiyah bintil Harith. Ya, istri Rasulullah SAW setelah apa? Setelah perang Bani Al-Mustaif. Sebagai wanita yang tercantik di zaman itu, termasuk yang paling cantik di zaman itu. Sampai-sampai Aisyah melihat, jadi cemburu. Nggak ada yang lihat dia, kecuali pasti akan tergoda. Akhirnya ketika lihat Aisyah cemburu, akhirnya Ummu Salamah bilang, coba aku yang lihat. Terus menghibur Aisyah, nggak apa-apa, nggak ada papanya sih itu, nggak apa-apa. <laughs> ya, saling menghibur. Sementara Rasulullah SAW, beliau melakukan itu menikahi para janda-janda itu adalah untuk apa? Untuk menundukkan hati para kobilah-kobilah. Yang dipilih adalah apa? Janda-janda dari keluarga, orang-orang terpandang dari masing-masing kobilah. Untuk apa? Agar mereka agar mereka melunak. Memang setelah kejadian itu sering banyak yang masuk Islam, banyak yang menjadi apa sekutu Rasulullah SAW merasa oh ini keluargaku dimuliakan. Beda dengan apa? Sebagian raja kalau mereka menguasai suatu tempat kemudian mereka akan apa? menghambakan para wanita di situ Sementara Rasulullah SAW bahkan memuliakannya. Makanya mereka banyak yang banyak yang terharu dengan akhlak Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah seperti yang digambarkan oleh orang-orang Orientalis, sekedar memenuhi syahwatnya saja, nih saya apa? Beliau akan cari gadis. Karena Aisyah pernah tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau ada ada dua kebun, e, dua dua padang rumput, yang satu belum pernah dimasuki, yang satu sudah biasa dimasuki, mana yang lebih anda pilih? Beliau mengatakan, aku lebih memilih yang belum pernah belum pernah dimasuki. Tapi kenyataannya dari 11 istri Rasulullah SAW itu kalau dihitung semua 11 atau sampai 13 alal khilaf hanya satu yang yang apa yang masih gadis menunjukkan beliau memilih itu bukan karena hawa nafsu tetapi apa tetapi untuk kepentingan agama itu ya jawaban yang pertama jawaban yang kedua bahwasanya sebagaimana datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah itu memiliki berapa 30 kekuatan pria tapi ternyata beliau hanya memanfaatkan apa 12 saja kesempatan yang ada. 12 atau 13. Sementara kita zaman sekarang hanya satu kekuatan berusaha untuk nambah-nambah lagi. Nambah kalau bisa apa cari 10, cari 12, kawin cerai, kawin cerai. Rasulullah tidak demikian, tidak seperti yang digambarkan oleh mereka. Bahkan beliau bersabar. Sisa kekuatannya apa? Ya untuk urusan yang lain. Pada Rasulullah sendiri sudah mengatakan apa? Hubbiba min dunyakum an-nisa wal wal atur uh, Dijadikan aku mencintai dari dunia kalian adalah apa? Wanita dan dan minyak wangi. Tetapi Rasulullah ternyata apa? Rela berkorban, tidak tidak memanfaatkan tidak memanfaatkan kekuatan beliau dan tidak mengikuti apa itu mahabbah beliau yang besar sekali. Hidupnya dihabiskan untuk apa? Fisabilillah. Ini sekedar untuk apa membantah orientalis yang memandang masalah kisah-kisah para istri Rasulullah itu. Baik, sekarang kisahnya apa? Rasulullah mengatakan laqad qultu ba'daki arba'a kalimat. Aku telah mengucapkan ketika aku meninggalkan engkau empat kalimat. Apa ini kisahnya? Yaitu ketika Bilal mengumandangkan azan, kemudian apa? Kemudian Rasulullah SAW keluar. Dilihat ternyata Juwairiyah sedang berzikir. Memang para istri Rasulullah juga rajin apa? Qiyamul Lail. Berzikir di musola beliau, yaitu di musola Juwairiyah, musola wanita itu ditinggalkan. Kemudian setelah Rasulullah SAW pulang ketika matahari terbit, Rasulullah tanya, Mazilatiha Huna Kamu masih di sini?" Dia mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Yaitu apa? Terus berzikir dia. Salat dan zikir. Rasulullah mengatakan, "Laqad qultu ba'daki eh, ba'daki arba'a kalimat." Aku telah mengucapkan kepeninggalmu, yaitu setelah aku meninggalkan engkau empat kalimat. Salah sama rob tiga kali Masing-masing diucapkan sebanyak tiga kali. Lau wuzinat bima kulti munzul yaum. Seandainya kalimat-kalimat tadi ditimbang dengan zikir yang kamu ucapkan sejak pagi ini tadi. Lawazanat hun. Misalnya dia akan setara dengan dengan zikir kamu yang sekian jam itu. Padahal ini kalimatnya ringan. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Subhanallah wa bihamdi ridha nafsi. Ini sebagian riwayat. Subhanallah wa bihamdi zinata arsy. Subhanallah wa bihamdih ada kalimatik Atau yang ini yang lebih ringkas. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa ada kalimatik Segala eh, apa? Maha suci Allah dan segala pujian untuk Dia. Adada khalqih sebanyak makhluknya. Wah, kita nggak perlu menghitung berapa, sudah sebanyak makhluknya pokoknya. Allah yang tahu berapa jumlah makhluk. Semut aja berapa, kucing berapa, eh apalagi Makhluk yang bersalah satu sendiri berapa? Kemudian ridho nafsi sebanyak keridoan dirinya. Allah Ta'ala ridho terhadap dirinya berapa? Oh, kita nggak sanggup paham. Kemudian zinata arsih seberat arsnya ini yang diinginkan. Jelas arsnya Allah luar biasa berat. Makhluk yang paling besar di alam semesta, langit bumi aja nggak ada apa-apanya. Yang bahkan yang lebih tinggi, lebih besar dari ars dan e, lebih besar dari langit dan bumi apa itu kursi Kursi aja nggak ada apa-apanya dibanding dengan arus. Bagaimana beratnya arus itu? Tetapi apa? Kita memuji Allah dan mentasbih Allah dengan apa? Sebesar uh, seberat arus. Terserah Allah berapa itu beratnya. Wa midada kalimatih dan sebanyak tinta kalimat Allah. Oh, berapa tinta kalimat Allah? Kita tidak tahu. Karena kalimat Allah luar biasa banyak. Berapa yang ditulis di Lauhul Mahfud itu? Kejadian setiap setiap orang, setiap makhluk sejak awal penciptaan sampai hari kiamat loh perlu berapa berapa nggak tahu berapa giga byte untuk menulis macam itu ini untuk ukuran kita bila bila kenapa bila bila masuk ini pagi setelah zikir eh, setelah subuh ya setelah sholat subuh itu masuk dalam zikir pagi kata para ulama ini min adkaris sholat zikir pagi berapa, berapa kali tiga kali tiga kali iya ini tiga kali ada dalam riwayat yang lain sahih juga, ini dibaca juga setelah apa? Setelah sholat maghrib. Jadi pagi dibaca, sore juga dibaca. Sebagaimana disebutkan di apa itu? Wabilus Sayyid punya Ibnu Qayyim. Ternyata zikir yang sesingkat ini, satu menit aja selesai. Insya Allah kalau sudah terbiasa, ini bisa mengalahkan zikir yang lain yang dibaca selama beberapa jam. Memang ini menunjukkan apa? Ibadah itu bertingkat-tingkat. <clears throat> Ilahuna wallahu a'lam.